dengan masuniyah atau bahasa kita dengan sondri yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah Muhammad bin Jamil Zainu bahwa lembaga ini lembaga rahasia yang didirikan oleh Yahudiyah yang mereka sebut dengan al-quwatus sir al-khafiyah yaitu kekuatan yang tersembunyi yang awal didirikan untuk <clears throat> menghadapi Eh, kaum nasarah. enam untuk merusak akidah kaum Nasara dengan melakukan tahrif yaitu perubahan pada Injil-Injil mereka sehingga dengan itu akidah mereka, pemahaman mereka rusak. Nah, yang tujuan daripada lembaga ini adalah untuk menyatukan atau menyamakan seluruh manusia dan tidak terikat dengan eh, kitab-kitab uh, tertentu yang kemudian dibangun di atasnya suatu akidah, keyakinan. Nah, kemudian setelah itu datangnya Islam, maka juga mereka lebih memperluas lagi program dan tujuan-tujuan mereka untuk merusak Islam pula Nah, sehingga <clears throat> Syekh menjelaskan bahwa uh, di awal Islam yakni program daripada lembaga Masuniyah ini di antara muktamar-muktamar yang dihasilkan oleh mereka adalah yaitu pada awal Islam di zaman khalifah Umar bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mereka bersepakat atau membuat suatu aksi untuk membunuh khalifah al khalifah yang kedua kita yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala Dan ini konspirasi ini berhasil mereka wujudkan. Nah, kemudian yang kedua adalah menciptakan kedustaan-kedustaan ya terhadap khalifah setelahnya khalifah yang ketiga itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu hingga uh, Utsman bin Affan sebagaimana yang kita ketahui bersama juga beliau terbunuh radhiyallahu taala anhu nah melalui kelompok-kelompok sempalan. Naam, yaitu kaum Khawarij. Naam dan semakin meluas, semakin merajalela kelompok kaum Khawarij ini dan juga kelompok An-Nawasib yaitu di zaman Ali bin Abi Talib, radhiyallahu taala an. Maka kata beliau semua ini adalah di antara program program yang disusupkan oleh lembaga Masuniyah tersebut. Nah, yang kemudian uh, sampai hari ini di seluruh dunia. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa munculnya kelompok-kelompok tersesat dari tubuh kaum muslimin itu tidak lepas daripada program dan pengaruh atau eh, misi-misi uh, yang disusupkan di tengah-tengah kaum muslimin oleh kaum uh, eh, premasonri ini atau kaum masuniyah ini sehingga muncul kelompok Khawarij kelompok yang pertama yang menyimpang dari dalam sejarah Islam dengan cabang-cabangnya kelompok Nawasib yang membenci Ali bin Abi Thalib dan juga uh, Ahlul Bait yang mengerang, memerangi Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Naam. Dan lawannya daripada Al-Khawarij ini adalah uh, <clears throat> Ar-Rafidah Syiah Rafidah yang sebaliknya mempertuhankan Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Naam, maka barakallahu fikum ini sejarah ya dan merupakan uh, sunnatullah munculnya kelompok-kelompok tersebut yang kemudian uh, memalingkan kaum muslimin dari pemahaman yang benar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang difahami oleh para sahabah khususnya al-khulafa ar-rasyidun. Nah, maka juga Ali bin Abi Thalib terbunuh barakallahu fikum di tangan seorang kharij khariji Naam yaitu uh, eh, Ibnu Muljim Naam yang merupakan tokoh Khawarij. Kemudian yang kelima di antara program atau nilai-nilai program daripada kaum Masuniyah ini di awal Islam adalah nashrut ta'jahum bi furu'ihi al-mukhtalifah min jahmiyatin wa mu'tazila wa qadariyah wa ghairihim hada ila janibil qaramita wal batiniyah min fi nawahi ukhra yaitu menyebarkan pemahaman ta'jahum. Ta'jahum ini pemahaman jahmiyah kelompok Jahmiyah yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian muncul kelompok dari cabang-cabangnya dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah dan selainnya dari kelompok-kelompok sempalan di dalam tubuh Islam. Nah, demikian pula kelompok-kelompok batiniyah. Ya, kelompok-kelompok batiniyah ini seperti kaum sufisme, sufiyah ya yang hanya berpegang dengan uh, hati saja dan tidak peduli atau tidak butuh, tidak terlalu penting ya dengan amalan-amalan lahiriah. Sehingga mereka hanya uh, berfokus pada kebatinan. Nah, muncul pula kelompok-kelompok ini. Maka semua ini dari program dan upaya daripada uh, eh, masuniyah tersebut. Nah, kemudian juga berlanjut sejarah setelah Khulafa Ar-Rasyidin di Bani Umayyah mereka juga menyusupkan kedustaan-kedustaan nam pada kaum Bani Umayyah dan berupaya untuk uh, menyusupkan pemahaman-pemahaman mereka sehingga terjadi pula ya berbagai perpecahan dan kerusakan di dalam tubuh Bani Umayyah. Naam, hingga muncul orang-orang yang bahkan naudzubillah mengaku nabi. Ya, seperti Al-Mukhtar Al-Kadzab, Mukhtar ibn ibn Abi Ubaid Al-Thaqafi. Naam, di zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ya, muncul orang-orang pendusta yang mengaku mengetahui perkara gaib, mengaku bahwa wahyu turun kepadanya. Fa naudzubillah. Naam, dan ini sekali lagi barakallahu fikum merupakan sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala melangsungkannya sebagai bentuk ujian terhadap ya kaum muslimin terhadap Islam dan muslimin. Semua itu adalah ujian untuk kemudian siapa dari hamba-hamba Allah Ta'ala yang istiqomah di atas Islam, tali agama Allah, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam dan siapa orang-orang yang melenceng darinya kemudian terpengaruh dengan susupan-susupan yang batilah di dalam Islam. Naam, sehingga ini ujian sekali lagi yang membutuhkan juhud, membutuhkan upaya dan usaha yang keras untuk uh, istiqomah dan mengenal Islam yang hak, Islam yang benar. Naam, apalagi kita ketahui bahwa Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis yang sahih sebagaimana berulang-ulang kita menjelaskan atau menyebutkannya hadis iftirakul ummah perpecahan umat menjadi 73 golongan dan seterusnya barakallahu fikum maka satu dari golongan yang masuk surga adapun yang lainnya melalui proses neraka maka itu kenyataan yang tidak bisa kita menutup mata darinya sehingga kita dituntut oleh Allah dan Rasulnya untuk berupaya dan mengenal kelompok yang hak Naam, agar kita terhindar dari api neraka. Dan tentunya barakallahu fikum, sekali lagi kelompok-kelompok tersebut semua berdakwah dengan Islam, dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu kenyataan. Sekali lagi itu kenyataan yang tidak bisa kita menutup mata darinya, tetapi itu ujian dari Allah taala untuk kita diuji siapa yang jujur dalam istiqomah di atas siratal mustaqim di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan siapa orang-orang yang melenceng darinya. Nah, sehingga kelompok yang istiqomah tersebut di mereka lah yang masuk surga langsung dan kelompok-kelompok yang lain pemahaman-pemahaman yang selain daripada itu mesti dia akan melalui proses neraka walaupun atas nama Islam walaupun atas nama Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang kita saksikan dalam kehidupan kita ini. Naam, demikian ikhwani fillah azzakumullah. Maka ini salah satu naam uh, sejarah yang beliau jelaskan kepada kita semua naam terkait dengan kelompok Masuniyah ini yang ternyata subhanallah mereka ya me mendirikan kelompok ini itu semenjak sebelum datangnya Islam. Nah, semenjak sebelum datangnya Islam, yakni di masa kaum An-Nasara. Naam, Ahlul Kitab. Sampai datangnya Islam. Naam, demikianlah barakallahu fikum. Sehingga banyak dari kaum muslimin yang mudah untuk terpedaya dan terpengaruh dengan berbagai pemahaman-pemahaman tersebut, susupan-susupan. Ya, khususnya dalam perkara jihad, jihad yang sering kita singgung. Naam, semangat jihad, emosional jihad, tetapi mereka tidak paham kalau itu adalah pemikiran yang keliru, yang menyempal, yang telah disusupi oleh kelompok-kelompok tersebut, yaitu dari kaum Khawarij, Nawasib, dan selainnya. Naam. Demikian ikhwan fillah azzakumullah. Sehingga kita dituntut untuk berislam dengan benar berdasarkan bimbingan para ulama besar, para ulama kibar. Naam, Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa manusia ini la yazalu fi khairin madamu akhadhu al-ilma min kibarihim wa umanaihim. Faida akhadhu min sigharihim wa syirarihim halaku. Ya, umat manusia ini kaum muslimin senantiasa dalam kebaikan. Selama mereka mengambil ilmunya, yakni pemahaman Islamnya dari kibar ulama, dari pembesar-pembesar para ulama, orang-orang yang amanah yaitu amanah di dalam mengemban ya dakwah, mengemban Islam. Mereka amanah yakni tidak mudah untuk menjual prinsip Islam dengan nilai-nilai dari dunia, jabatan, ketenaran, ya, harta benda dan seterusnya. Tetapi mereka mendahulukan kejernihan, kemurnian Islam dibanding dengan meng, apa nilai dari dunia ini. Bahkan mereka tidak takut untuk mengorbankan jiwa mereka untuk membela Islam dan kemurniannya. Itulah para kibar ulama, para pembesar-pembesar ulama di sepanjang sejarah Islam. Mulai dari para sahabat ar Rasyidin sampai kepada para sahabat-sahabat setelahnya sampai ke para tabi'in, tabi tabi'in dan seterusnya sampai kepada para madhab yang empat dari madhab Abu Hanifah, Malik, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan murid-muridnya Imam Bukhari Muslim, Imam tirmidzi Imam Abu Daud dan seterusnya barakallahu fikum. Naam dan diwarisi terus dari zaman ke zaman secara estafet dan mereka itulah para ulama-ulama al-kibar yang Allah taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam menafsirkan suratul Fatihah pada suratul Nisa ayat ke-69. Dan itu berulang-ulang barakallahu fikum kita nukilkan firman Allah taala orang-orang yang telah meniti siratal mustaqim, jalan yang lurus yaitu an alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiina was wasyuhada wassalihin syuhada was wa hasuna ulaika rafiqah. Mereka itu yang telah menjalani Islam dengan benar. Para nabi, para siddiqin, syuhada, para sahabat Rasulullah yang Allah sebut dalam banyak ayat Al-Qur'an. Mereka orang-orang yang jujur as-sadiqun, ulaika humus sadiqun. Para sahabat Muhajirin dan Ansar lil fuqara'i alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud Dzalika mathaluhum fit Taurati kama mathaluhum fil Injil. La, yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud. Dan seterusnya ayat bahwa orang-orang para sahabat fuqara dari muhajirin yang mereka itu mencari keridhaan Allah taala, mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hijrah meninggalkan negerinya karena mengharapkan keridhaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum Ansar, Ahlul Madinah, walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim haraja mimma wa la yajiduna fi anfusihim harajan wa yusallimu wala yajiduna fi sudurihim harajan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa fi wa man yuqa fi nafsihi wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Naam, pada ayat yang pertama dalam suratul hasyr tentang fuqara muhajirin yang berhijrah Allah sebut ulaika humus sadiqun. Mereka sahabat-sahabat yang jujur. Pada ayat yang setelahnya Allah sebut kaum muhajiri, kaum ansar ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang menang, beruntung di dunia wal akhirah. Sehingga inilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan dalam an Nisa ayat 69. Mereka itu siddiqun syuhada yang jujur dan mati syahid di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebut as-solihun. As-solihun adalah orang-orang yang mewarisi para sahabat.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 Naam, yaitu orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat muhajirin dan ansar dari kaum mukminin, kaum mukminat, muslimin muslimat. Yang mereka ini mendoakan orang-orang yang mendahului mereka. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampuni orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ciri mereka ini tidak ada rasa sempit dalam dadanya atau dengki kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang beriman Barakallahu fikum. Justru mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Naam walhasil ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah bahwa Islam yang hak ini telah ditempu oleh mereka para siddiqin, para syuhada, para salihin dan wahasuna ulaika rafiqah. Mereka itu sepantasnya untuk kita cari menjadikannya sebagai teman. Jangan kita berteman dengan orang-orang yang rusak pemikirannya, yang rusak akalnya di dalam berfatwa semaunya dari kaum khawarij atau kaum syiah atau kaum sufiyah atau kaum-kaum yang lainnya. Naam yang mengotori kemurnian Islam dari sumbernya yang asli. Naam, sebagaimana di zaman kita sekarang yang tidak terhitung jumlahnya. Kita tidak bisa menghitung dengan jari jemari kita betapa banyaknya pemahaman-pemahaman dalam tubuh Islam di zaman kita sekarang. Yang sana mengatakan demikian, yang sini mengatakan demikian dan seterusnya sehingga membingungkan umatul Islam. Sehingga muncullah kelompok yang mengatakan kalau begitu yang penting Islam. Semuanya benar. Semuanya hak. Yang mengatakan bahwa dia bisa Allah bisa menyebu, melebur dalam tubuhnya itu juga benar karena dia Islam. Yang mengatakan bahwa pemerintah halal untuk diperangi karena dia tidak berhukum dengan Islam secara sempurna maka halal ditumpahkan darahnya itu juga benar karena itu jihad. Naam. Barakallahu fikum. Yang mengatakan semua agama sama. Yang penting Islam, pemahaman pluralisme itu juga benar wala haula wala quwata illa billah yang mengatakan sahabat itu berkhianat bahkan mengkafirkan sahabat dari kaum Syiah Rafidah mereka juga mengatakan itu benar nah fana sallallahu salamata wal afiyah yang membolehkan berbagai khurafat-khurafat bid'ah-bid'ah semua itu benar yang penting Islam maka ini ucapan yang keliru, ucapan yang batil, yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan suratul Fatihah, suratul An-Nisa, bertentangan dengan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Suratul Taubah ayat yang ke-100, dan seterusnya barakallahu fikum dalam suratul An'am 153. Naam, semua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Islam yang benar berdasarkan pemahaman para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia-manusia terbaik di muka bumi ini. Naam. Demikian ikhwani fillah azzakumullah. Walhasil menuntut kita semua untuk merujuk kepada ulama besar yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum, siapa mereka? Kibarul ulama yang ada di setiap zaman. Itu jaminan dari Allah. Pasti ada di setiap zaman. Tidak pernah hilang mereka ini. Sampai hari kiamat. Hal itu disebutkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang tugas mereka itu disebutkan pula oleh beliau dan ini hadis yang berulang-ulang di majelis kita ini saya nukilkan barakallahu hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif الغال ghalin wa intihal الجاهلين. mubtilin wa jahilin akan memikul amanah ilmu ini orang-orang yang adilnya di setiap generasi di setiap generasi barakallahu fikum di setiap zaman tidak akan kosong dari para ulama-ulama yang amanah yang adil amanah dan adil Nah, hadil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Di pertengahan, itu adil. Amanah, menyampaikan amanah dari Allah. Walaupun itu pahit. Menyampaikan kebenaran. La yakhofu Dia tidak takut dengan celaan dan cercaan orang-orang yang mencerca. Dia tidak rela untuk menjual agama Allah. Menjual prinsip sunnah Naudzubillah yang banyak dilakukan oleh para dai-dai Abdullah yang menyimpal dari siratul mustaqim menjual agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan keuntungan dunia dengan jabatan, dengan kemasyhuran dengan tawaran sana sini Fa la haula wala quwata illa billah. Lalu setelah itu membacakan ayat-ayat Allah, membacakan hadis-hadis sebagai tameng Naam. Dia menjual agama Allah dengan harga yang murah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi yang Allah sebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Yahudi mereka membeli ayat-ayat Allah Ta'ala dengan harga yang murah. Naam. Maka banyak dari para da'i-da'i yang mengatakan sebagai dai tetapi menjual agama Allah taala sebagaimana al-yahud menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fanas'alullah as-salamata wal afiyah. Naam, Rasulullah SAW mengatakan akan memikul amanah ilmu ini di setiap generasi orang-orang yang adilnya mereka. Apa tugasnya? Yang pertama kata Rasulullah dan ini ciri ya Ciri orang ulama kibar yang amanah dan adil empat. Jika ini tidak ada pada seseorang dai, ketahuilah bahwa dia bukan yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah SAW yang mulia ini. Di setiap zaman. Yang pertama kata Rasulullah, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Tugasnya selalu menampik penyelewengannya orang-orang jahil. Jadi dia tidak diam kalau orang-orang jahil berbicara dalam agama ini sembarangan. Mereka tidak diam, mereka menjelaskan kejahilan ini, meluruskannya. Karena orang jahil kalau berbicara pasti bengkok. Karena dia tidak punya ilmu. Barakallahu maka diluruskan oleh orang-orang amanah ini tadi, para ulama-ulama ini tadi. Itu sifat yang pertama. Selalu meluruskan ya penyelewengan orang-orang yang jahil yang melakukan penyelewengan dalam Islam. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanfuna anhu tahrifal ghalib Nah, ini yang berat, lebih berat ini. Ya. Apa? Kebatilannya orang-orang yang membuat kebatilan. Ini orang-orang yang apa? Cerdas akalnya. Ya. Orang-orang pintar selalu membuat pengkaburan dalam Islam, menyusup-nyusupkan kebatilan di dalam Islam yang disangka oleh orang-orang yang melihat sepintas itu kebenaran. Itu kebenaran barakallahu fikum. Dan itu tidak bisa disingkap melainkan mereka para ulama yang memiliki ilmu, kekuatan ilmu dan memiliki pengalaman. Ya, sehingga mereka selalu membantah. Berarti artinya apa? Mereka terus meneliti, meneliti dan terus menjelaskan Apapun yang mengotori Islam ini, mereka menyaringnya terus, dibersihkan terus, dan itu tugasnya. Nah, dan itu kita lihat dari zaman ke zaman. Di zaman kita Imam Al Albani rahimahullah, bagaimana beliau menjernihkan hadis-hadis, memisahkan ini hadis yang palsu, ini hadis yang sahih, ini hadis yang mungkar, ini hadis yang lurus. Sehingga muncul kitabnya dengan berjilid-jilid silsilah hadis as-sahihah, silsilah hadis ad-dhaifah. Ya, muncul kitab-kitab beliau menyaring hadis-hadis yang sahih dari yang doifnya. Kitab Irwaul Ghalil, ya, kitab Targhib wa Tarhib, hadis-hadis dalam kitab Targhib wa Tarhib Imam Al-Mundiri berjilid-jilid disaring hadisnya. Barakallahu fikum. Ini bukan tugas yang ringan, tugas yang berat. nah Ini tugas kedua selalu memeriksa ya apa-apa yang melenceng dalam Islam ini kemudian kebatilan-kebatilan yang disusupkan disaring dijernihkan kembali yang ketiga wa oh, apa namanya penyelewengan orang-orang yang gulu yang berlebihan ya ini tiga tugasnya disebutkan dalam hadis ini bahwa juga ada orang-orang yang gulu berlebih-lebihan dalam berislam. Ya. Jadi ada orang-orang yang gulu berlebih-lebihan dalam Islam. Ya, seperti kaum Khawarij. Saking berlebihannya mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Keluar dari Islam, halal darahnya. Orang yang berzina, mencuri, dikafirkan karena saking semangatnya. Gulu. Ya. Barakallahu fikum maka diluruskan, dibantah. Sebaliknya yang berkurang-kurangan, berlawanan, ekstrim kiri, ekstrim kanan, yaitu lawannya khawarij kaum murjiah. Murjiah ini semuanya orang beriman, walaupun pelaku dosa besar, tidak berkurang keimanannya. Waliyadzubillah. Muncul ini sejarah barakallahu fikum. Ya. Begitu pula kelompok-kelompok yang lainnya. Sehingga ya, ini sunnatullah dan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk menguji siapa orang-orang yang yang jujur dan siapa orang-orang yang tidak jujur di dalam berislam. Nah, maka kita bisa melihat kalau ada orang-orang yang melalaikan tiga tugas ini dan dia mengaku sebagai dai, ya, maka dia bukan yang dimaksud di dalam hadis hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, dan ini tugas ini jelas diemban para nabi, ya. Yang Allah sebut dalam Al-Qur'an mubasyirin wa mundirin, memberi berita gembira dan memberi peringatan. Berita gembira bagi orang-orang yang lurus dan memberi peringatan orang-orang yang bengkok. Ya, harus dua sayap. Naam, berjalan seiring. Barakallahu fikum. Menjelaskan kebenaran membantah kebatilan. Tidak cukup hanya menjelaskan kebenaran-kebenaran. Kebatilan dibiarkan. Penyelewengan didiamkan. Tidak cukup. Karena ini menyelisihi dakwah manhaj, metode para nabi, metode para siddiqin, metode syuhada, metodenya para solehin. Dari zaman ke zaman selalu berjalan dengan dua sayap. Maka kita dapatkan orang-orang sebagian yang tidak mau mengambil resiko. Ya, akhirnya dia hanya menjelaskan yang menyenangkan saja. Janji-janji surga demikian beramal demikian. Tapi untuk membantah sufi misalnya, membantah keyakinan-keyakinan kebatinan, kelompok-kelompok khawarij, diam-diam. Tidak mau menjelaskan. Mengapa? Karena nanti dinilai ekstrim. Kemudian pengikutnya nanti kurang. Ini ekstrim. Kalau orang-orang yang suka membantah kesalahan itu dikatakan ekstrim, mesti. Ya, dikatakan ekstrim para kalafikum. Nah, contoh misalnya ijma para ulama berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah ijma para ulama dan itu ditulis dalam buku, dalam kitab. Wajibnya menghijrai ahlul bidah wal ahwa. Tidak boleh mengambil ilmu, duduk bermajelis dengan toko-toko bid'ah ya yang selalu berbicara dalam agama ini dengan hawa nafsu. Itu ijma para ulama dilarang bermajelis, dilarang duduk karena berbahaya. Ya, al-qulubu dha'ifa wasyubahu khattafa. Hati itu lemah, syubhat itu menyambar-nyambar. Ya, maka dilarang. Datang banyak mereka mengatakan, "Oh, itu terlalu keras, berlebihan." Silahkan anda duduk. Baraka selama dia muslim membawakan Al-Quran dan Sunnah silahkan. Dia adalah da'i Al-Quran dan Sunnah silahkan bermajelis dengannya. Ini keliru. Keliru bertentangan dengan ijma' kesepakatan para ulama. Dalil setelah Al-Quran dan Sunnah adalah ijma' ya bahwa tidak boleh bermajelis dengan orang-orang yang pemahamannya kabur-kabur dalam Islam. Tidak boleh. Ya, Jangan dilarang karena berbahaya akan memasukkan kekaburan-pengkaburan dalam hati kita pula. Ya, sehingga ujung-ujungnya nanti kita berislam dengan Islam yang bebas. Ya. Barakallahu fikum. Fanasallallahu salamata wal afiyah. Oleh karena itu asy dari awal kita membaca kita, kitab ini barakallahu fikum bagi yang memperhatikannya maka sudah banyak sekali beliau menjelaskan apa yang saya sebutkan ini. Dan e, pembahasan selanjutnya setelah ini juga beliau menjelaskan tentang pemahaman sufiah. Ya, pemahaman sufiah. Bagaimana keyakinannya sufiah yang sekarang di Indonesia tidak bisa kita hitung jenis-jenis sufiah ini, pemahaman kebatinan. Ya. Ahlul batiniyah. Nah, yang pengikutnya banyak sekali karena itu tadi ada doktrin ya ada doktrin bahkan sampai ada yang berkeyakinan seperti keyakinan kaum Nasar, Nasor, yaitu bisa menebus dosa. Pimpinannya, kiainya itu bisa menebus dosa. Selama Anda mengikuti arahannya, maka Anda dijamin surga. Dosa Anda akan diampuni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah, tidak ada bedanya. Dijadikan seperti Tuhan. Nah, itu ada dan kenyataan. Ya, dari kelompok-kelompok sufia ini. Kita akan bacakan insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurangnya saya mau dimaafkan barakallahu fikum yang benar semata-mata minallah dari Allah taala dan yang salah faminni wa minasyaitan fa astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, adapun yang keliru datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.